أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الفتاح العليم الذي إذا أراد من عباده خيرا فتحا لهم أبوابه وسهل لهم طريقه فصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا رب افتح علينا فتوح العارفين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من النفاق ومن الحقد ومن الحسد اللهم يا ربنا أصلح نياتنا وأدخل نياتنا في نيات أحبائك وصلحائك واخسرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرتهم مع حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا اجعلنا من القائمين ومن الصائمين وتقبل يا ربنا منا صالح الأعمال ارزقنا يا ربنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد Para hamba-hamba Allah yang saat ini dipilih oleh Allah di antara hamba-hamba yang lupa dan lalai, telap dalam tidur mereka, Allah memilih kita pada saat ini untuk bisa bangun. Mohon kepada Allah, beribadah kepada Allah di tempat yang sangat mulia yaitu Baitullah, rumah Allah. Masjid adalah rumah Allah. Artinya siapapun yang rindu untuk bisa datang ke tempat tersebut, dia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Sebab Allah mengajari seorang hamba untuk memuliakan tamunya, maka setiap ya yang bertemu di rumah Allah tentu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melakukan i'tikaf ini menjalankan apa yang pernah disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis sahih Siti Aisyah pernah berkata, i'tikafan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ashr al-awakhir." hatta Allah Nabi Muhammad setiap memasuki 10 akhir bulan Ramadan, etikaf tidak pernah terputus sampai Nabi Muhammad meninggal. Tuma tuma itakafa ba'dahu azwajuhu. Tuma itakafa min ba'dihi azwajuhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh istri-istri beliau setelah Nabi Muhammad meninggal dari hadis ini bisa dipahami bahwa Nabi Muhammad kalau sudah masuki 10 ah, akhir di bulan Ramadan semakin giat. Dalam riwayat lain ya yasyuddu mi'zarahu wa yugidu ahlahu wa yuqi wa yuhyi lailahu. Kalau sudah masuki 10 akhir bulan Ramadan, beliau membangunkan keluarganya semakin semangat dan kemudian juga menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Maka semoga malam ini kita termasuk orang yang meniru mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga kelak kita bisa dikumpulkan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun amalan-amalan yang hendaknya kita lakukan di malam-malam iktikaf itu harus gabungan dari semua yang Allah berikan kepada kita. Amal jasad kita dan amal hati kita dan amal pikir kita. Karena semuanya harus punya amal. Sehingga para ulama as-solihin itu ibadah ternyata benar-benar dibagi. Seimbang. Tidak timpang. Ada sebagian orang beribadah hanya menggunakan jasadnya saja. Sehingga karena yang digunakan ibadah hanya jasadnya saja. Sehingga ibadahnya itu lebih berupa surah, gambar saja. Tidak dibarengi dengan kesadaran hati dan akalnya. Mungkin karena dia ikut-ikutan. Atau mungkin justru yang mengajak adalah hawa nafsu atau setan. Karena dia tidak menggunakan akal dan hatinya. Hanya jasad saja. Orang pada ramai ke sana, pergi ke sana. Maka pada malam hari ini pun kita akan belajar terus. Menggabungkan dua ibadah tersebut. Yang pertama ibadah dengan jasad. Dengan membaca Al-Quran melakukan sholat. berbanyaklah sholat di bulan Ramadan khususnya. Dan ini untuk belajar nanti kalau kita sudah keluar dari bulan Ramadan. Dengan harapan kita sudah terbiasa. Jika di 10 akhir bulan Ramadan kita bisa bangun malam mulai jam 12 sampai pagi. Maka sangat mudah nanti kalau sudah di luar Ramadan. Kita menghidupkan malam-malam hari setengah jam atau satu jam untuk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Anggap saja kita tidur normal jam 11 atau 10. Kita bangun jam 3 atau setengah 4 sampai pagi. Ini sungguh luar biasa. Dan itulah yang seharusnya. Kita itu berlatih. Saat ini berlatih untuk bisa menjadi manusia mulia. Jangan sampai kita tertipu dengan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas dunia kita. Padahal dengan Allah tidak butuh waktu banyak-banyak. Asalkan kita serius, khusus, istiqomah, nggak banyak-banyak. Itu yang akan menjadikan semua apa aktivitas kita itu menjadi bermanfaat. Kenapa? Karena kita mempunyai saat saat yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seperti ini setengah jam nanti di luar Ramadan setengah jam satu jam bangun malam. Dan bangun malam bagi para perindu-perindu Allah sudah tidak menjadi sebagai sesuatu yang seperti sunnah, sudah mewajibkan untuk dirinya sendiri. Tidak mungkin malam berlalu kecuali dia harus bisa bangun biarpun sesaat. Karena Allah sudah menjanjikan di situ mana yang memohon kepadaku akan aku kabul, yang minta ampun akan aku ampuni, yang punya hajat akan aku beri hajatnya. Itu adalah di di sepertiga malam seperti ini, jam satu ke atas. Kalau sepertiga malam tepatnya jam dua ke atas. Akan tapi mulai jam satu itu separuh malam ke atas dan dikatakan yang bangun di pertengahan malam lebih bagus daripada yang bangun di awalnya. Jadi kita beristirahat sebelum jam 12, istirahat satu jam, dua jam. Kemudian setelah itu kita lanjutkan etikaf sampai pagi. Ini sungguh suatu kemuliaan yang luar biasa. Kemudian mari kita bagi ibadah kita ini dengan tiga. Yang pertama ibadah seperti ini tadi. Sholat kita lakukan. Dan setelah ini kita juga melakukan sholat. Kemudian yang kedua adalah menggunakan akal. Renungan. Dan hati. Merenung. Namanya tafakur dan tafakur itu ternyata tidak kalah penting daripada ibadah. Bahkan Imam Ghazali mendatangkan satu riwayat lebih bagus daripada seribu rokaat yang ditegakkan Allah. Siapa yang bisa melakukan seribu rokaat malam ini? Akan tapi ternyata dengan tafakur itu merenung. itu lebih bagus daripada seribu rokaat yang ditegakkan. Kalau kau diiat mengatakan lebih bagus daripada seratus satu tahun beribadah. Apakah ini kalimat tidak berlebihan? Sangat tidak berlebihan. Karena apa? Justru tafakur itulah yang akan menghidupkan dan menjadikan berkualitas ibadah kita. Sebab ada orang ibadah itu melompong, tidak ada artinya, tidak ada maknanya, sebab tidak disadari. Tujuannya apa, karena apa, hanya begitu saja rukuk, sujud, rukuk, sujud, umroh, haji, dan seterusnya. Akan tapi kita ingin menjalankan ibadah ini memang buah daripada tafakur kita. Kita merasa butuh kepada Allah dan di akhirat nanti sungguh sangat mengerikan seksa di sana. Kita rindu ganjaran pahala dari Allah untuk dimasukkan ke surganya. Kemudian kita merenungi mungkin selama ini kita melakukan kesalahan gak sadar-sadar. Berapa umur kita? Allah berikan kepada tak umur. Kenapa itikaf kok baru tahun ini? Atau baru dua tahun? Atau baru tiga tahun? Kemudian apa yang kita lakukan dalam kesehari-harian kita? Mata kita seperti apa? Ayo. Ini tidak akan sadar seorang hamba kecuali tafakur dan segala amal kebaikan ataupun meninggalkan dosa tidak akan sempurna kecuali buah daripada tafakkur. Kalau ada orang meninggalkan dosa begitu saja, mungkin hanya karena tidak punya kesempatan untuk melakukan dosa. Atau dia lagi lupa dengan dosa tersebut. Tapi bukan karena meninggalkan, karena Allah. Maka kita ingin melakukan sesuatu ini adalah buah daripada tafakkur. Kita mungkin tidak sadar kalau selama ini kita nyakiti kalau ngomong sama pasangan kita. Maka tafakur ini sangat penting. Maka gunakan malam-malam ibadah kita itu setiap malam bagi tiga. Sepertiga untuk tafakur, sepertiga untuk ibadah, sujud rukuk, baca Quran. Sepertiga lagi untuk memohon kepada Allah. Dan berdoa itu mukhul ibadah nanti. Yang namanya berdoa itu adalah saripati, inti sarinya ibadah di dalam berdoa. Karena saat itu kita menunjukkan kefakiran kita kepada Allah. Doa yang panjang, dan dengan bahasa apapun yang kita mengerti. Dan bahkan mungkin dengan derai air mata karena kita memang lemah di hadapan Allah. Jangan tertipu hanya sholat-sholat saja. Memang sholat bagian daripada doa akan tapi kita perlu menata hati kita. Mempertajam kesadaran kita bahwasanya kita butuh kepada Allah. Menyuburkan kerinduan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perlu tafakkur kayak begini ini. Dan insya Allah malam-malam iktikaf kita akan kita bagi adalah dengan tafakkur, kemudian sholat, kemudian nanti kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon nanti bisa dilanjutkan kalau setelah kita sholat tasbih mohon dilanjutkan itikaf di sini. Kalau kami akan meninggalkan tempat ini karena kita harus pindah di Weru ada saudara-saudara kita di sana yang juga ingin ingin diajak bersama-sama untuk bertafakur, untuk merenung. Baik tafakur ini menghidupkan semua amal baik kita. Jadi kalau orang tafakur, orang tobat sendiri tidak akan sah kecuali dengan tafakur. Istighfarnya 2000 kali dalam semalam. Istighfar karena apa? Mungkin dia hanya berkata, yang penting aku istighfar. Dia belum bisa menghadirkan bahwasanya tadi itu aku melihat yang haram di pasar waktu aku dagang. Aku waktu aku belanja aku melihat yang haram. Apakah kita anggap itu tidak haram? Kalau misalnya di pinggir jalan kita melihat auratnya seorang wanita yang dibuka di pinggir jalan, Yang dianggap remeh itu juga bagian dosa. Dan mungkin kita tidak menyadari itu semuanya. Maka dengan bertafakur akan sadar baru istighfar kita berkualitas astagfirullahaladzim karena itu. Karena dosa yang tadi itu ya Allah. Dan mungkin tontonan yang kita lihat di rumah kita, televisi dan sebagainya. Sesaat mungkin ada tontonan yang tidak layak di, dilihat. Mungkin gambar-gambar wanita yang menggugah syahwat dan seterusnya. Dan mungkin kita tidak sadar karena TV memang di rumah kita selalu menyala misalnya. Dan kita tidak akan berubah kalau kita tidak mencoba untuk merenung. Jangan dianggap itu sepele dan seterusnya. Apa? Ibunda kita. Bagaimana kita dengan ibunda kita yang telah melahirkan kita, merawat kita? Kenapa kok kita lebih peduli dengan yang lainnya? Sampai ibu kita kita telantarkan misalnya. Atau mungkin kita sudah peduli. Tapi kok kenapa masih kalah kepedulian kita dengan orang tua. Dibanding kepedulian kita dengan teman-teman. Ini perlu renungan. Kadang kita tertipu. Bahkan kenapa kok saya lebih mementingkan ibadahku daripada aku berkhidmah kepada orang tuaku. Padahal berkhidmah kepada orang tua lebih penting daripada ibadah. Dan khidmah kepada orang tua adalah hakikat ibadah. Bagaimana itu semuanya bisa benar? Yaitu di saat ada kesadaran. Dan kesadaran itu buah daripada tafakur. Orang bertobat syaratnya adalah harus menyesal. Insya Allah kita bahas selanjutnya lagi. Dan orang menyesal tidak akan bisa menyesal kecuali dia sadar. Dan kesadaran akan muncul kalau orang bertafakur. Maka ini halakot ini singkat setengah jam yang kita gunakan untuk tafakur ini sangat penting untuk menghidupkan apa yang akan kita lakukan di kedepan hari. Jadi harus ada tafakur insya Allah Nanti akan tafakur hubungan kita dengan Allah. Tafakur hubungan dengan sesama dalam silsilah pertemuan di masjid yang kita cintai ini. Baik. Kemudian malam hari ini tafakur kita adalah berkenaan dengan uh, niat. Orang harus banyak cita-cita dan angan-angan. Kalau dalam bahasa kerinduan kepada Allah adalah niat. Orang bisa bercita-cita untuk menjadi ini itu. Dan itu bukan satu app, asalkan digabungkan dengan niat yang mulia. Niat ini sangat penting. Rasulullah sendiri mengatakan innamal a'malu bin niat. Lintasan-lintasan kemuliaan. Lintasan kerinduan untuk melakukan kebaikan. Berangan-anganlah untuk bisa melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya di bulan mulia ini dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Dan sungguh menjadi bermasalah jika seorang hamba tidak pernah punya lintasan kebaikan. Berarti tidak pernah punya rencana untuk berbuat baik. Akan tapi na'udzubillah manusia terkutuk di bulan Ramadan. Di saat diam ternyata pikirannya melanglang. Hatinya mengembara untuk merencanakan sesuatu yang tidak baik. Ada? Ada orang-orang semacam ini. Nanti setelah syawal aku akan begini-begini. Akan tapi itu semua kehinaan. Tapi ada yang dipilih oleh Allah, ternyata apa? Dihidupkan hatinya untuk berencana yang baik. Aku nanti Ramadan akan membuat perubahan dalam kehidupan di rumah tanggaku. Aku harus membuat jadwal kebaikan kemuliaan di rumah tanggaku. Aku akan mengarahkan anakku untuk yang ini. Aku akan menjadikan karyawanku adalah begini. Aku akan rubah semua. Jadi ada ada niat-niat yang mulia. Dan ketahuilah dengan sebanyak niat yang kita hadirkan di hati kita, itulah Allah akan beri pahala sebanyak itu. Perbanyaklah niat. Innamal amalu bin niat. Yang banyak. Karena niat itu bagian daripada tafakkur yang sempurna. Kita merencanakan. Mungkin yang punya tenaga, aku gunakan untuk apa tenagaku nanti di setelah syawal. Dan hartaku untuk apa. Kemudian ilmuku untuk apa. Sehingga lihat, kalau orang sudah berencana yang mulia di bulan-bulan mulia semacam ini, lihat. Ada keunikan, nanti Allah akan bantu. Nah, memohonnya di tempat yang mulia sudah dianjikan siapa yang memohon kepada kepadaku akan aku kabul. Mungkin ada seorang yang lemah di dalam dirinya, ada bermacam-macam penyakit, atau tidak mampu melakukan apapun. Akan tapi cita-citanya mulia, akan Allah wujudkan. Sehingga penyakitnya akan di diangkat oleh Allah. Kemudian yang tidak mampu diberi kemampuan. Mungkin ada seorang fakir Prihatin ingin bantu yatim piatu yang ada di kiri kanannya. Lalu dia mungkin meneteskan air mata, ya Allah. Nanti di bulan syawal, ya Allah. Berikan kepadaku kemudahan untuk mendapatkan rizki, ya Allah. Agar aku bisa membantu. Bukan cari rizki saja. Agar aku bisa membantu fakir yang ada di kiri kananku. Allah akan kabul. Caranya bagaimana? Allah akan buka rizki itu semuanya. Mudah bagi Allah. Asalkan ada niat-niat yang mulia di bulan Ramadan ini. Maka ayo kita berbanyak namanya niat. Niat mulia apa yang Allah berikan kepadamu. Dan jangan ragu untuk niat. Karena apa? Niatmu tidak akan mengurangi apapun yang Allah berikan kepadamu. Akan tapi justru akan menambahkan apa apa yang Allah berikan kepadamu. Misalnya kalau ada orang niat ingin membantu saudara, Allah akan berikan kekuatan. Niat ingin membantu dengan apapun, tenaga dan sebagainya. Niat untuk sedekah saat ini, detik ini, Allah akan bantu. Dan Allah maha tahu, ini hambaku berniat mulia, di hari mulia, di malam mulia, aku beri dia. Sehingga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Niat nyambung silaturahmi. Niat nyambung silaturahmi dengan saudara yang selama ini terputus karena rebutan waris dan sebagainya. Kita ada niat syawal. Harus aku selesaikan urusanku dengan saudaraku. Mudah bagi Allah. Tiba-tiba Allah membuat satu sebab yang menjadikan kita mudah untuk bersilaturahmi. Maka jangan ragu. Kalau perlu dicatat niat apa ini. Kadang-kadang kita untuk berniat saja lupa. Catat aku harus berniat baik. Dibawa setiap malam kalau kita memohon kepada Allah. Di malam itikaf. Aku berniat, ya Allah, jadikanlah aku orang, misalnya yang punya jabatan. Ya Allah, Ya Allah, jadikan jabatanku jabatan yang berguna, Ya Allah, untuk agama kekasihmu Nabi Muhammad. Aku berniat, setelah sawal nanti, Ya Allah, aku akan jujur dalam menjalankan tugas. Dan aku akan mengutamakan umat Nabi Muhammad dengan jabatanku. Maka mudahkanlah laku aku ya untuk jalan itu. Terus dibaca, satu. Yang kedua apa? Dibaca. Allah, kalau sudah ada pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang susah. Yang punya yang punya profesi-profesi, mintalah kepada Allah ya aku sebagai seorang yang berumah profesi seperti ini Allah. Jadikan profesiku ini bermanfaat untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad. Inilah untuk kekasihmu Nabi Muhammad. Maka berkailah usaha dan kerjaku itu ya Allah. Dan jadikan hartaku harta yang bermanfaat. Dan mudahkanlah aku ya Allah untuk membantu orang-orang yang butuh. Dan mudahkanlah aku dengan hartaku untuk kami lakukan kebaikan ya Allah. Terus niat yang mulia, Allah akan kabul. Nah kalau sudah dikabul oleh Allah, lihat. Nggak ada kata lemah setelah itu. Karena kekuatan yang beri adalah Allah. Nggak ada kata tidak mampu karena kemampuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini loh yang sering dilupakan oleh seorang hamba, jarang berniat, jarang bercita-cita yang mulia. Jarang berangan-angan yang mulia. Maka perlu kita menghidupkan hati kita dengan niat yang banyak. Kemudian, setelah niat yang banyak, ini sebetulnya satu paket renungan kita saat ini. Kata Imam Haddad rahimahullah taala, baru setelah itu setelah kita memperbanyak niat, kita hadirkan bukan niat lidah berucap tapi hati tidak sadar, tidak. Niat yang benar apa? Yuk, catat kalau perlu. Karena kita sering lupa dan lalai. Niat ya Allah, aku ingin begini, begini, begini, begini, begini. Ternyata niat itulah yang menjadikan kualitas apa yang akan kita lakukan nanti. Dan semua yang akan kita lakukan menjadi tidak berguna jika tidak ada niat. Innamal amalu bin niat. Kemudian setelah kita niat yang banyak, maka muncul namanya ba'is, kata Imam Haddad. Ba'is itu adalah kerentak. Suatu gerakan di dalam hati yang menjadikan, yang mengajak seseorang untuk melakukan kebaikan. Dan itu adalah wahbah. Apa, itu adalah ahib, uh, wahbi. Pemberian dari Allah. Tiba-tiba seseorang itu setelah mengetahui kemuliaan dan berencana mulia, tiba-tiba tergerak aku akan melakukan sebuah kebaikan. Tiba-tiba terlintas artinya aku ingin sholat duha, aku ingin bangun malam, aku ingin membantu orang fakir, aku ingin bantu masjid, aku ingin bantu pesantren, aku. Nah maka di saat ada lintasan-lintasan kemuliaan tersebut, itu namanya bang, bang, bang. Ia akan menggerakkan hati kita untuk melangkah. Ini sudah mulai amal nyata. Untuk melakukan kebaikan. Maka awas dan awas. Setelah engkau punya niat yang banyak tadi, setelah engkau mempunyai niat yang banyak dan sebanyak-banyaknya, setelah itu Allah akan kirim. Sebelum amal zahirmu itu Allah akan kirim. Dan ini juga pemberian, karunia dari Allah. Ah, namanya ba'is. Tiba-tiba kita ingin memulai semuanya itu. Maka dari itu, sambutlah ba'is tersebut. Kentek Seruan hati yang mengajak kepada kebaikan, hati yang sudah penuh dengan niat-niat mulia tadi, menyeru nanti, ayo lakukan. Kalau sudah mulai mengajak, awas, jangan engkau tolak. Sebab bait itu datang kadang sekali dan tidak datang lagi. Datang sekali dan mungkin tidak datang lagi. Maka di saat setelah itu kita kok dibawa oleh hati kita untuk melakukan kebaikan, sambut. Dan jangan engkau abaikan ini. Sambut itu itu apa suara hati itu. Nah, makanya kalau kita sudah bisa menyambut, lah itulah awal langkah menuju Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Jangan sampai cuek. Kalaupun ternyata kita belum bisa memenuhi, beristighfar yang banyak. Ya Allah, aku rindu melakukan ini tapi aku belum bisa ya Allah. Istighfar, istighfar, istighfar karena kita tidak bisa memenuhi ba'is kita tadi. Sampai dikatakan seorang soleh yang selalu menghindari kemakruhan. Termasuk diantaranya makruh berbicara saat buang air. Dan tidak pernah kalau buang air beliau itu mengucapkan kalimat ah, saat sepatah kata pun. Dia diem di toilet. Karena apa makruh berbicara di toilet. Waktu dia buang air. Tiba-tiba suatu ketika teriak dia. Ya ibni, ya ibni, ya ibni ta'al. Wahai anakku, anakku sini, cepat, sini, cepat. Dengar anaknya itu kaget. Abah yang tidak pernah ngomong di WC, kenapa ngomong di WC? Ada apa ini? Pasti ada sesuatu yang berat. Jangan-jangan ada ular atau ada apa. Ada apa, Abah? Ada apa, Abah? Ya Ibni, wahai anakku. Rupanya apa? Terlintas di hatiku, aku ingin sedekah, nak. Tolong ambil uang yang ada di lemariku itu. Ambil cepat keluarkan sebelum hatiku berubah. Oh. <laughs> Takut hatinya berubah. Dipanggil anaknya, sampai anaknya bingung. Kirain ada apa? Karena begitu berubahnya kalau tidak disambut, maka akan akan berubah. Nah, kalau sudah berubah kadang tidak datang lagi. Nauzubillah, ya. Kalau dia tidak datang lagi, dia akan cuek kepada segala kebaikan. Maka ini yang harus kita hadirkan namanya baif. Sehingga kalau ada seruan-seruan kebaikan, penuhi sebesar apapun, seke, sekecil apapun pekerjaan yang kita lakukan. Misalnya kerinduan untuk bangun malam. Saya ingin bangun malam lakukan biarpun belum pun biarpun belum bisa sholat ibaratnya hanya mengambil air wudhu saja lalu berzikir Allah Allah Allah tidur lagi ini awal ba'is kamu sambut nah, ini ibaratnya sambut jangan lalu tidur lagi tidak aku sudah tergerak untuk bangun malam kemuliaan bangun malam cuman aku belum biasa bangun malam sudahlah aku akan mengambil air wudhu saja dulu ambil wudhu doa oh, doa setelah itu tidur lagi nggak apa-apa kalau sudah kita sambut ba'is dia akan datang lagi dan hawa nafsu yang sudah kita pangkas untuk menghal yang menghalangi kita untuk melakukan kebaikan, itu sudah terpinggirkan. Kemudian di malam es harinya, malam berikutnya, tak es itu bangkit lagi, ayo sholat. Ya sholat. Harus aku patuhi, tidak boleh, tidak. Karena ini mengajak kepada kebaikan. Mengambil air wudhu, kemudian sholat dua rakaat. Itu saja, nggak usah macam-macam. Dari yang sedikit demi sedikit, maka lihatlah. Seseorang akan punya kebiasaan yang mulia. Maka dari itu, malam ini kita perbanyak niat. Eh, Niatlah esok hari aku harus iktikaf lagi. <laughs> esok hari aku harus berbuat baik. Esok hari terus termasuk niat yang panjang. Niat untuk anak-anak kita. Niat untuk istri kita. Niat untuk suami kita. Niat yang baik. Dan nanti ada waktu untuk tafakur sendiri. Ini kan tafakur bersama. Ini tafakur untuk tafakur. Ini tafakur untuk tafakur. Ini ngajari tafakur untuk bisa bertafakur. Maka setelah ini tafakur sendiri nanti sisa-sisa waktu setelah kita melakukan sholat, membaca Al-Quran, sesaat diam sejenak untuk tafakur, mikir, niat-niat yang mulia. Dan awas jangan sampai ada lintasan yang jelek. Kalau ada lintasan yang jelek langsung dibalas dengan lintasan yang baik. Kalau ada niat yang jelek langsung pangkas niat yang baik. Karena na'udzubillah. Yang niat jelek di malam mulia semacam ini pasti orang yang sangat jelek. Oh, ini adalah ini ini ini di, di, di, di, di apa dalam bahasa lain di, di rampatan Allah ini. Dai Ma'idatul Rahman ini adalah rampatan Allah, hidangan Allah malam ini diturunkan. Barokah, rahmat, pengampunan, ini ada saat ini. Lah kok di hadapan hidangan Allah memikirkan hidangan yang lainnya? Sungguh sangat kurang ajar ini. Om kita saja kalau misalnya menyajikan makanan kepada seseorang, ternyata orang itu berkata, enakan makanan yang ada di sana, nggak nyaman ini. Bagaimana dengan Allah? Ini rampatan Allah seharusnya kita senang malam ini adalah malam mulia. Aku diangkat Aku telah dibangunkan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah untuk datang ke tempat ini. Kita syukuri ini. Dan lintaskan niat-niat yang banyak ya. Niat yang banyak, niat yang banyak. Terus dan jangan berhenti. Kemudian itu tadi, kalau sudah ada lintasan baik, segera sambut. Langsung disambut, jangan ditunda sekecil apapun. Sesedikit apapun kita untuk mampu memenuhi bahis itu, maka insya Allah akan Allah beri yang banyak. Ya inilah insya Allah tafakur kita dan nanti juga kita akan baca yang namanya al wirtul Fatih. Itu adalah sebetulnya zikir yang paling ringan ya. Karena paling pendeknya zikir adalah Wirtul Fatih. Itu yang kita baca itu nanti. Ada anak-anak sudah pada bagi atau belum nanti? Nanti setelah sholat ya. Setelah sholat nanti ada dibagi. Namanya al wirtul Fatih. Itu adalah zikir yang paling ringan. Memang tidak perlu panjang-panjang zikir itu. Ternyata yang paling penting adalah istiqomahnya. Dan itu zikir diambil daripada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kami ambil dari guru-guru mulia. Atau yang pengen gede lagi nanti Ratibul Haddad. Atau nanti ada yang lainnya. Akan tapi tidak perlu panjang-panjang. Akan tapi lihat yang bisa kita istiqomah. Untung-untung dengan kesadaran kekhusyuan dalam makna-maknanya. Itu yang menjadikan amalan-amalan kita ber, bermakna. Dan insya Allah kita akan lanjutkan tafakur kita di malam esok, malam 21 ya. Malam 21 kita akan melanjutkan tafakur kita, tapi ini pembuka ya, pembuka. Tidak apa-apa kita punya notes. Besok pagi beli notes. Sambil duduk di kantor atau sambil nunggu buka atau apa, kita mencatat rencana-rencana mulia atau paling tidak ditulis dalam bentuk ya Allah, setelah sawal nanti aku ingin melakukan ini, mudahkanlah Bahkan kalau mungkin seandainya ada orang yang paling fakir hari ini, Jangan jangan ragu untuk minta ya Allah, semoga setelah Syawal nanti akan akan bisa banyak membantu orang lain. Nah, kan? Ini luar biasa. Atau orang yang paling bodoh hari ini, ya Allah, aku ingin menjadi orang bermanfaat di setelah Syawal nanti. Hadirkan niat-niat yang mulia dan sungguh Allah akan melihat apa yang ada di hati di hati kita dan Allah yang Maha Kuasa. Allah yang memilih kekasih-kekasihnya. Allah yang mengangkat kekasih-kekasihnya. Yang mengangkat para kekasih-kekasih Allah adalah Allah. Dan Tuhan kita juga tetap Allah tidak akan berubah. Allah yang mampu mengangkat orang-orang mulia, maka Allah pun bisa mengangkat kita. Yuk kita malam ini menjadi orang-orang yang mulia. Dan Wirtul Fatih nanti kita baca yang pertama adalah baca istighfar. Ada Fatihah ya. Ada tiga Fatihah itu sebetulnya sangat sederhana. Fatihah pertama adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita berdoa, bersalawat, memohon kepada Allah semoga Allah mengangkat derajat-derajat para kekasih Allah dari Rasulullah, para sahabat Nabi dan seterusnya. Kemudian membaca Al-Fatihah. Dan Fatihah dengan doa itu sunnah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan jangan ragu Imam Muslim meriwayatkan hadis sahih tentang malaikat yang datang kepada Nabi dan berkata, abshir ya Muhammad bin Nuraini, wahai Muhammad bergembiralah dengan dua cahaya." Uti tahu malam yuk tak hadun min komlik. Engkau diberi dengan dua cahaya tersebut yang tidak pernah diberikan kepada nabi manapun, nabi dari manapun. Tidak pernah diberikan kepada nabi terdahulu. Akhirnya nabi penasaran, "Mahuma?" Apa itu? Malaikat menjawab, khawatimul baqarati wa fatihatul kitabi, pungkasan surat Al-Baqarah dan Al-Fatihah. Jadi dua ini. Dua ini menjadi sebab maqra'ta harfan minha sungguh. Wahai Muhammad, engkau tidak membaca satu huruf dari pembungkasan Baqarah atau surat Al-Fatihah, satu huruf saja illa wa utita kecuali menjadi sebab dikabul doamu. Jadi baca Fatihah itu sebab dikabul doa. Maka kita dengar para ulama tiba-tiba mengucapkan Al-Fatihah. Dan itu bukan main-main. Cuman semoga Allah memaafkan. Ada satu orang di Cirebon. Kita mendengar dalam satu pengajiannya. Mengatakan, ini orang kok doa kok Fatihah, Fatihah. Kenapa kok Fatihah Kok Kayak Quran adanya Fatihah. Kenapa ada pakai Al-Baqarah dan sebagainya. <laughs> Jadi ngejek maksudnya. Fatihah ini ada hadisnya. Jadi Fatihah makanya kita mendengar para ulama tiba-tiba Al-Fatihah. Al-Fatihah, ya Allah ampuni dosanya begini-begini. Al-Fatihah. Itu sebab dikabul doa kita. Maka itu ada fatihah yang pertama. Kemudian fatihah yang kedua adalah untuk guru-guru mulia yang telah meninggal dunia. Untuk orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia. Untuk saudara kita yang telah meninggal dunia. Dan ini penting. Ingat kepada orang tua yang telah meninggal dunia tanda bakti. Kemudian setelah itu kita doakan semoga Allah mengampuni. Semoga Allah melapangkan uh, kuburnya dan seterusnya. Kita baca Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, kita doa kepada orang yang masih hidup yang bersama kita. Mereka adalah orang tua kita, guru-guru kita. Kemudian setelah itu adalah anak istri kita yang bekerja dengan kita. Kita doakan yang membantu perjuangan kita. Di Fatihah yang ketiga kita doakan. Kemudian setelah itu kita baca Al-Fatihah. Kemudian setelah itu kita beristighfar ya. Istighfar minimal 70 kali atau 100 kali. Dan dalam banyak riwayat ada puluhan hadis Nabi. Nabi itu tidak pernah duduk di satu majlis kecuali beliau pungkasi dengan Eh, istighfar kur tidak kurang dari 70 kali sampai 100 kali. Yuk kita memperbanyak istighfar. Paling tidak di majlis itu adalah 70 kali atau 100 kali. Kemudian setelah itu bacalah salawat kepada kekasih Allah Nabi Muhammad. Karena itulah yang akan mengundang pertolongan dari Allah. Kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah akan bersolawat kepada kita sepuluh kali. Maksudnya Allah akan berikan kepada kita sepuluh kali balasan yang dalam Al-Qur'an disebutkan liyukhrijakum minadh nur yang akan mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya, dari sempit rizki menuju ke lapangan baca solawat. Itu ada solawat Ibrahimiyah ya. Solawat Ibrahimiyah adalah paling bagusnya solawat, yaitu solawat yang diajarkan Nabi yang selama ini kita baca di dalam solat kita. Dan semua solawat adalah bagus dan mulia. Kemudian solawat berikutnya adalah solawat Fatih ya. Itu solawat pembuka, pembuka segala kebaikan, termasuk pembuka rizki, termasuk pembuka dakwah. Dan di situ kita sebut gelar Nabi Al-Bashir wan Nadir adalah gelar pejuang. Nabi adalah Al-Bashir yang memberikan kabar gembira, surga. An-Nadhir yang memberikan ancaman awas kalau maksiat. Dengan harapan agar kita semakin takut kepada Allah dan rindu kepada janji-janji Allah. Kemudian kita memperbanyak ibadah untuk bisa berdakwah juga di situ. Hadis salawat untuk berdakwah, salawat untuk memulai perjuangan, salawat untuk mulai berdagang dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Itu termasuk bagian daripada istighfar juga itu adalah permohonannya Nabi Nabi Yunus yang waktu itu berada di dalam perut. Karena di dalam perut itu Masya Allah ya. Nabi Yunus itu berada di dalam gelapnya malam, di dalam gelapnya lautan, dan di dalam gelapnya perut ikan. Jadi Nabi Yunus berada di dalam kegelapan, di dalam kegelapan, dan di dalam kegelapan. Dan setelah itu Nabi Yunus memanjatkan doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin terus. Sehingga Nabi Yunus setelah itu dikeluarkan dari kegelapan, kegelapan, dan kegelapan. Maka ini dihimbau untuk membaca ini bagi siapapun yang ingin mendapatkan terang benderangnya hidup ya. Cerahnya hidup. Mungkin kita juga di dalam kegelapan, di dalam kegelapan. Mungkin rumah tangga sering kisruh, rizki sempit, kawan pada tidak baik. Nah, ini kan kegelapan di atas kegelapannya. Maka dengan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin ini insyaallah dengan keyakinan kepada Allah Allah akan membuka kegelapan tersebut Kemudian a'udzubillahi kalimatillahi tamat min syarri sama bismillahilladzi yadurru ma syai'un fil ardi wala fis sama'i wa alim. Itu semua adalah eh, doa-doa uh, agar kita dijauhkan oleh Allah dari malapetaka, sesuatu yang mengganggu kita, baik yang terlihat atau yang tidak terlihat, dari bangsa manusia atau bangsa jin atau binatang-binatang buas atau sesuatu yang membahayakan untuk kita. Dan kalau kita sudah membaca permohonan kepada Allah, maka insya Allah tidak akan tidak akan keganggu kita. Tidak akan kita akan aman. Dan itu riwayat sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya sampai saya katakan, kalau seandainya ada ular yang melewati leher kita sekalipun, ternyata dia akan lewat saja, tidak akan sempat menggigit kita. Jadi kita membaca itu agar kita selamat ya. Termasuk sesuatu yang semula ingin membahayakan kita. Racun dikasih sama orang, mestinya mematikan kita. Karena kita sudah berdoa dengan ini, maka menjadi tidak berfungsi racunnya tersebut. Karena apa? Kita bergantung kepada Allah dengan doa tersebut. Kemudian setelah itu baca subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu adalah al-baqiyatus solihah atau tanaman surga. Jadi kita memperbanyak tanaman surga. Yang bertanam di surga nanti berhak dia untuk memetik buah buah surga harus masuk surga insyaallah maka ini sebab kemuliaan setelah kita baca qul huwallah tiga kali seperti membaca Al-Qur'an utuh setelah itu qul a'udzu falak sama qul a'udzu nas itu juga pendidikan dari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam agar kita dijauhkan daripada gangguan daripada jin dan manusia dan jadi orang-orang yang menghasad kita, mengdengki kepada kita, mencari di indah hasad dan itu semua diajarkan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap malam hendaknya kita baca Kul Wallah, Kul Atfala, Kul Nas. Khususnya di saat kita menjelang tidur. Anak-anak kita, Sayyidina Rasulullah mengajari. Kalau kita hendak tidur, hendaknya membaca Kul Wallah sama Kul Adrabil Falak. Kemudian kita tiupkan di tangan hadis Bukhari, Fadailul Quran, ditiupkan di tangan dan diusapkan di sekujur tubuh. Semampu kita saat nyampainya tangan tidak harus rap, tidak harus seperti orang mandi. Cukup ditiupkan tangan, diusapkan sekujur tubuh, maka setelah itu akan dijaga oleh Allah. Dan tidak perlu takut dengan yang namanya sihir setelah itu. Ada orang sudah baca kul Allah sama kul falak kok masih mikir saya kena sihir. Ini kayaknya kurang yakin dengan dengan pelindungan Allah Subhanahu wa taala ada setelah itu. Dan mungkin kalau sihir kena kita, hanya mengenai sesaat tapi tidak akan berbahaya untuk kita. Nabi pun kena sihir, tapi tidak mempengaruhi apapun. Sihir. Makanya orang tidak usah takut sihir, tidak usah kemana-mana mencari apa. Enggak, cukup baca ini. Sebelum tidur baca. Dan Sayyidina Rasulullah juga membacakan untuk anak-anak kecil, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Waktu tidur, dibacakan kulwallah, Wallah, Falak, ditubuhkan di tangan beliau, lalu diusapkan ke anak-anak tersebut. InsyaAllah akan dijaga oleh Allah nggak takut nggak usah takut lagi dengan apa yang namanya katanya ibu-ibu sepuh itu ada yang mengganggu apa itu ganggu yang tidak terlihat katanya begitu nggak kalau sudah kita bacakan doa semacam itu nggak ada lagi kalau nangis ya nangis beneran itu ya minta kalau sakit ya untuk dibawa ke dokter nggak usah dihubungkan dengan yang aneh-aneh ya kemudian setelah itu kita baca al-fatihah sama amanar rasul tadi hadis muslim agar doa kita dikabul oleh Allah ini fatihah dan amanar rasul sampai akhir Kemudian setelah itu apa? Setelah itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beri kesempatan untuk mohon doa sendiri-sendiri, biarpun setelah itu nanti akan kita bimbing untuk doa bersama. Kemudian setelah itu dihimbau kita untuk membaca apa? Kita kita himbauan agar kita melakukan sujud syukur. Sujud syukur itu kapan? Kapan kita ingat nikmat Allah. Nikmat lahir atau batin? Nikmat yang paling mahal adalah nikmat batin, bukan nikmat lahir. Kalau orang mendapatkan yang namanya rezeki, hendaknya bersyukur. Ditandai dengan isti Alhamdulillah, kemudian sujud syukur, kemudian menggunakan harta tersebut atau apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk sesuatu yang Allah ridai. Maka sujud syukur ini hendaknya kita lakukan. Kapan kita ingat kalau kita diberi oleh Allah nikmat. Dan ketahuilah, dan sadarilah. Ketahuilah, sadarilah bahwa nikmat yang amat besar adalah di saat Allah membangunkan kita untuk bisa mohon kepada Allah. Ini nikmat yang paling besar ini. Dibangunkan yang bangunkan Allah. Yang menggerakkan hati kita Allah. Meringankan langkah kaki kita Allah. Maka nanti kita syukuri nikmat ini dengan sujud syukur. Adapun sujud syukur bisa saja nanti kalau sempat dan tidak sempat. Akan tapi harus kita membiasakan punya amalan. Kalau kita misalnya habis tabrakan kok selamat sujud syukur. Sembuh dari sakit sujud syukur ini perlu sujud syukur terus. Ya, kemudian jangan lupa nanti kita membaca tambahannya hasbunallah ni'mal wakil ya 21 kali dan kami mohon setiap habis sholat agar bisa membaca hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir untuk kemenangan kaum muslimin yang ada di Palestina dan juga kemenangan kaum muslimin yang ada di Indonesia. Karena saat ini kita dihadapkan dengan calon pemimpin. Siapa sih yang bakal memimpin kita? Kita serahkan kepada Allah, ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, cukup bagi kami engkau, ya Allah. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik zat yang aku pasrai. Nikmal maula, sebaik-baik zat yang mengurusi. Wa ni'man nasir, sebaik-baik zat yang berikan pertolongan. Maka kita memohon kepada Allah, siapapun yang nanti menang dalam pemilihan ini, semoga adalah hamba yang bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tanggalkan tanggalkan hawa nafsu permusuhan dengan saudara ini sampai hari ini peperangan luar biasa caci maki tidak pernah henti-hentinya. Baik yang kita dengar di Facebook atau di tempat-tempat di media-media yang lainnya, itu kerjanya caci maki umat Islam sudah dirusak. Ramadan seharusnya banyak memohon kepada Allah, akan tapi digunakan untuk caci maki. Bahkan di saat seseorang menulis sesuatu yang baik pun ternyata dikomentari yang jelek karena sudah kita ini sudah dikuasai oleh hawa nafsu untuk saling menjelekan. Perlu kita menata hati kita. Maka menata hati kita memohon kepada Allah. Kalau sudah Allah yang memilihkan, sudahlah tidak usah pusing kita. Maka kita mohon hasbunallah dan ketahuilah di Palestina pun perlu bantuan. Mereka tidak perlu mereka tidak terlalu banyak mengharap bantuan kedatangan kita ke sana. Karena datangnya kita ke sana juga susah. Akan tapi mereka perlu bantuan yang namanya doa dan doa-doa itulah yang menjadikan keajaiban-keajaiban di sana diberikan oleh Allah kepada warga kaum muslimin yang ada di Palestina. Dan paling tidak dengan berdoa itu akan menggugurkan kewajiban kita. Jangan sampai kita tidak punya cemburu kepada kaum muslimin yang ada di sana. Na'udzubillah. Kalau kita tidak cemburu kepada musibah, khawatir nanti kita pun ditimpa musibah yang serupa. Maka harus ada kecemburuan memohon. Dan kami mohon kepada siapapun, para imam-imam masjid, setiap sholat lima waktu, khususnya hendaknya membaca kunut nazilah ya Kunut nazilah itu minta semoga Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Kunut setiap habis rokaat terakhir kunut. Dan ini disepakati ulama. Semua ulama memperkenankan yang namanya kunut nazilah ya. Habis rokaat yang terakhir doa Allah mahdini dulu, kemudian ya Allah Allah mahlikil yahud wan nasara musyrikin, ya Allah hancurkan orang-orang yang memusuhi kaum muslimin di Palestina atau doa yang sudah ada di kami hadirkan yang sering kami kirim melalui media-media yang kami itu doa itu dibaca. Dan itu bukan kepentingan untuk mereka saja. Akan tapi ternyata untuk menyelamatkan diri kita, jangan sampai termasuk kita menjadi orang yang tidak pernah peduli dengan kaum muslimin. Sebab Nabi mengancam, "Laisa minna man lam yahtam bi amril muslimina." Bukan termasuk golonganku orang yang tidak pernah peduli dengan saudaranya. Nauzubillah. Kita sholat sujud rukuk, tak tanya enggak dianggap oleh Rasulullah. Paling tidak ini permohonan, ya Allah Palestina, ya Allah Palestina, ya Allah Palestina. Selesai insya Allah. Ini saja. Mari kita melakukan sholat tasbih dan sholat tasbih adalah sholat sunnah. Agar tapi kita bilang Sholat sunnah itu ada martabatnya. Paling mulianya sholat adalah sholat fardu. Kemudian setelah itu sholat qabliyah, ba'diyah. Adapun sholat tasbih adalah martabatnya setelah itu. Akan tapi di saat kita lakukan di malam Ramadan, ini ada nilai qiyamul lail menjadi berlipat ganda. Dan sholat tasbih ini bisa disebut sebagai taubat kubro. Sebab hadis panjang yang dikatakan oleh Rasulullah kepada paman beliau Abbas tentang tawaran Hai hey Abbas, pamanku, apakah kau ingin aku beri satu amalan? Jika engkau lakukan akan diampuni dosamu yang dahulu dan akan datang, besar dan kecil. Berkata, iya ya Rasulullah, maka lakukan sholat empat rakaat dengan tiga ratus tasbih. Maka tiga rakaat dengan tiga 300 tasbih. Maka urutan urutan tasbihnya pun terserah, macam-macam. Ulama membuat macam-macam. Makanya kalau ada yang pernah berguru mengatur tasbihnya 15, 10, 10, 10, 10 boleh. Ini terserah aturannya nanti itu sesuai dengan bagaimana diambil dari para ulama. Cuman di sini nanti kita mengambil satu cara, yaitu setelah kita sebelum kita membaca surat Al-Fatihah, sebelum sebelum membaca surat Al-Fatihah, kita sudah membaca subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat. Setelah baca surat kita sebelum rukuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Di dalam rukuk setelah membaca tasbih subhanarabbil azim itu biasa itu kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Waktu berdiri dari rukuk i'tikaf eh, tidak 10 kali lagi. Waktu sujud 10 kali lagi, duduk di antara dua sujud 10 kali lagi, sujud lagi 10 kali lagi, kemudian berdiri. Coba dihitung. Sebelum Fatihah 15. Sebelum rukuk 10. Berapa? Dua li? Nah. Waktu rukuk 10, 35. Iktidal 10, 45. Sujud 10, 55. Duduk di antara dua sujud, 65. Waktu sujud lagi, 75. 75 kali 2 berapa? 150. Kali kalau kali 4 300. Itulah caranya dan sholat seperti sholat biasa dan sholat malam, sholatul laili matna matna. Kalau kita melakukan di malam hari, hendaknya bukan harus hendaknya dilakukan dua rakaat, dua rakaat dan jadikan ini amalan setiap malam kalau bisa kata Rasulullah lakukanlah ini setiap malam kalau kamu bisa kalau kamu tidak bisa lakukan seminggu sekali kalau seminggu kali tidak bisa lakukan sebulan sekali kalau sebulan kali tidak bisa lakukan setahun sekali kalau setahun sekali tidak bisa Jangan sampai engkau mati kecuali engkau sudah melakukan ini. Karena begitu besar pahalanya. Itulah. Insya Allah ya. Kalau bisa bikin rutinan seminggu sekali. Nanti ada sambil yasinan atau jamian apa. Ada tasbihan, ah, tasbih. Seminggu sekali bolehlah. Memang sholatnya panjang. Kalau sholat sendiri biasanya repot. Dan memang dihimbau untuk sholat sendiri. Sholat sunat itu. Cuman kalau sholat sendiri jarang menjalankannya. Repot. Ngantuknya itu. Makanya dikatakan oleh para ulama, boleh sholat sunat itu dilakukan berjamaah untuk belajar. Dan kita memang kelas TK ya, nanti kita belajar bareng. Nah, kalau tidak ada bareng-bareng, mungkin kita tidak melakukan sholat ya. Maka nanti kita berjamaah sholat tasbih setelah ini. Setelah ini sholat tasbih, lalu berzikir, kemudian berdoa. Kemudian setelah itu semuanya masing-masing melanjutkan tafakur dan ibadahnya. Dan mohon maaf, jangan diturut kami yang keluar. Kami keluarnya untuk untuk ke masjid lain. Nah, nanti pulang pulangnya sebisa mungkin sudah di sini selesaikan sampai sholat subuh. Kalau bisa. Jamaah subuh, awas. Jangan ditinggalkan. Yang aneh, unik, bin ajaib, itu adalah itikaf malam hari, sholat subuhnya tidak berjamaah. Ini rugi ini. Ah. Nah, jadi sangat rugi. Sebab menghidupkan malam Ramadan itu minimal, kalau tidak bisa seperti ini, minimal isya berjamaah, subuh berjamaah. Tutup kendang. Paling tidak itu. Baik, ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, menghidupkan hati kita, akal kita, anggota tubuh kita dimudahkan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdurna. Wa'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa atibna wa tutir alaina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Puji syukur kepadamu ya Allah Engkau telah giring kami ke tempat mulia ini, ya Allah. Engkau bangunkan kami di malam mulia ini, ya Allah. Dan sungguh kami. Kami bersyukur kepadamu, Ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami keistiqomahan, Ya Allah. Untuk bisa terus tetap, Ya Allah. Melakukan kemuliaan kebaikan seperti ini, Ya Allah. Dan kami mohon berikan juga kebaikan-kebaikan seperti ini kepada keluarga kami, Ya Allah. Anak-anak kami, Ya Allah. Jangan sampai anak kami jauh dari kemuliaan ya Allah. Keluarga kami semuanya ya Allah. Kami mohon bimbingan anak kami yang saat ini mungkin ada yang belum bisa kita bawa kami bawa ke sini. Maka kami mohon ya Allah di esok hari atau di hari-hari depan ya Allah. Jadikan anak kami adalah anak-anak yang beruntung, yang berbahagia, yang selamat. Ya Allah di dunia dan di akhirat mereka. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Amanat darimu ya Allah. Berikan kepada kami bimbingan untuk merawat mereka ya Allah. Untuk mendidik mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah. Kami mohon di malam mulia ini ya Allah. Kami mohon ya Allah. Berikan kepada kami segala kemuliaan. Dan jadikan kami sebab-sebab kemuliaan ya Allah. Maka kami mohon ya Allah. Gerakkan hati kami untuk melakukan kebaikan. Dengan apapun yang kau berikan kepada kami Allah. Jika ada yang datang ke tempat ini. Adalah hambamu ya Allah. yang mempunyai ilmu ya Allah. Jika ada yang datang ke tempat ini adalah hambamu yang memiliki ilmu. Maka kami mohon ya Allah. Jadikan mereka ya Allah. Hamba yang berjuang dengan ilmunya ya Allah. Dan berikan ketulusan kepadanya. Dan jika ada yang datang ke tempat ini. Hamba yang kau karuniai kekayaan. Kami mohon ya Allah. Jadikan mereka selamat dengan kekayaan mereka. Jangan sampai harta kekayaan mereka menjadi sebab mereka masuk neraka. Kami mohon ya Allah, lapangkan hati mereka Untuk menggunakan kekayaan mereka untuk kemuliaan kebaikan di jalanmu ya Allah. Dan lipat gandakanlah, lipat gandakanlah ya Allah kekayaan mereka ya Allah. Dengan kekayaan yang halal, yang bersih, yang membawa keberkahan. Ya Allah jika ada di antara yang hadir di tempat ini adalah hambamu yang kau berikan jabatan ya Allah. Kami mohon jadikan mereka orang yang punya jabatan yang bermanfaat untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jauhkan kami semua dari berbuat zalim ya Allah keluarga kami, anak-anak kami, istri kami yang di rumah, suami kami ya Allah. Kami mohon berikan ya Allah, para suami-suami ya Allah dan para istri-istri ya Allah, berikan kepada mereka ya Allah kemuliaan ya Allah di rumah tangga dan kemuliaan di masyarakat mereka. Dan kami mohon ya Allah kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, mudahkan kami mendapatkan rizki yang halal ya Allah. Rizki yang halal ya Allah. Zaman rusak ya Allah. Kebutuhan selalu bertambah ya Allah karena ketamakan kami. Kebutuhan selalu berganti-ganti karena kerakusan kami. Maka kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal darimu hingga kami tidak butuh mengambil yang haram dan kami mohon mohon mudahkan kami untuk mendapatkan yang halal dan kami mohon jauhkan kami dari yang haram. Jauhkan kami dari yang haram dan sungguh jika Engkau yang menjauhkan kami dari yang haram, kami tidak akan bisa melakukan yang haram maka kepadamu kami mengadu ya Allah ya Allah kami jauhkan kami dari yang haram dan jika ada di antara yang hadir di tempat ini pada malam hari ini Allah hamba-hamba yang telah kau pilih untuk menghadiri tempat mulia ini jika ada di antara mereka yang masih mempunyai pekerjaan atau rezeki yang haram kami mohon ya Allah gantilah dengan yang halal yang lebih banyak penuh berkah ya Allah. Berikan kesadaran kalau itu haram ya Allah. Dan sungguh engkau telah memilih mereka untuk hadir di tempat ini. Maka pilih mereka untuk menjadi hamba yang mendapatkan rizki halal ya Allah darimu ya Allah. Bencikan kami kepada yang haram. Bencikan kami kepada yang haram. Dan ampuni dosa kami semua ya Allah. Yang kami tidak bisa menghitung satu persatu ya Allah. Dosa mata kami ya Allah. Tadi di jalan kemarin ya Allah. Di rumah kami kadang ada maksiat ya Allah. Lidah kami sering mengucapkan kalimat yang tidak benar. Prasangka buruk kami ya Allah. Dengkian kami ya Allah. Dendam kami yang busuk itu ya Allah. Kami mohon malam ini pangkas itu semua ya. Hapus, hapus ya Allah. Dan jadikan hati kami hati hamba yang saling mencintai karenamu. Dan ampuni segala dosa kami yang engkau maha tahu dosa kami. Yang kami tidak bisa menghitung satu persatu ya Allah. Dosa kami, dosa kami dan sungguh kami takut menghadapmu ya Allah. Jika belum kau ampuni dosa kami. Sebab yang menghadapmu membawa dosa tempatnya di neraka. Kami takut nerakamu ya Allah. Ya Allah. Ya Allah kami mohon, mohon ampuni dosa kami. Dan ada satu dosa Ya Allah. Yang kami tahu kalau itu dosa. Dan kami ngerti itu haram. Tapi kadang kami masih melakukannya. Karena kebusukan jiwa kami. Maka kami mohon bersihkan hati kami dan jiwa kami. Sehingga hati kami selalu rindu kemuliaan. Dan mudahkan kami untuk mendapatkan kemuliaan. Dan kami mohon ampuni orang tua kami ya Allah. Dan berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan guru-guru kami semua Ya Allah. Dan kami mohon Ya Allah. Kirimkan kepada kami guru-guru mulia Ya Allah. Kirimkan kepada kami guru-guru mulia ya Allah yang bisa membimbing kami kepada kemuliaan ya Allah dan jauhkan kami dari guru-guru yang menjerumuskan ya Allah kirimkan kepada kami guru-guru mulia ya Allah guru-guru yang tulus ya Allah yang mengenalkan kami kepadamu ya Allah yang membawa kami kepada kemuliaan ya Allah dan jauhkan kami dari guru-guru yang tidak baik dan kami mohon kirimkan kepada kami kawan-kawan yang baik di rumah kami di perusahaan kami di tetangga tetangga tetangga kami kirimkan kepada kami orang-orang tulus orang-orang baik yang bisa ya Allah bersama-sama saling membantu untuk mencari kemuliaan di hadapan Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, bersihkan hati kami dari dengki. Maka kami mohon Bersihkan hati kami dari dendam. Kami mohon ya Allah jika ada orang berbuat dolim kepada kami ya Allah. Engkau maha tahu ya Allah. Jika ada orang mencaci kami, menggunjing kami, mengolok kami, mengambil hak kami. Kami mohon ampuni mereka ya Allah dan berikan kesadaran ya Allah. Jangan sampai mereka kehukum karena kejahatan mereka ya Allah. Kami mohon ampuni mereka dan bersihkan hati kami dari dendam. Dan kami mohon yang sakit sembuhkan. Yang telah meninggal ampuni mereka ya Allah. Dan jadikan kami semua ahli istiqomah dalam kebaikan dan kemuliaan kemuliaan. Ahli istiqomah dalam kebaikan dan kemuliaan. Lapangkan dada kami untuk mudah memaafkan siapapun. Dan jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami semua ini ya Allah. Dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada kami husnul khatimah. Kami ingin mati dalam kemuliaan ya Allah. Kami ingin kelak setelah panjang umur kau cabut nyawa kami saat kami sujud di dalam solat kami ya Allah. Kami ingin kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin kau cabut nyawa kami di saat kami melakukan kebaikan semacam ini. Kami ingin kau cabut nyawa kami ya Allah dalam keadaan kau rida pada kami ya Allah. Kami ingin mati dalam keadaan iman, iman dan kami mohon ya Allah. Kelak setelah panjang umur, di saat kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu ya Allah. Hati dan lidah kami mampu ya Allah mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.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 النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل الوكيل نعم المولى ونعم النسير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النسير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النسير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النسير حسبنا الله الوكيل نعم المولى ونعم النسير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النسير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النسير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النسير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النسير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم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 Nikmat apapun hadirkan saat ini kita syukuri.